bimasyiatihi wa qudratihi fahuwa lam yazal wa la yazal mutakalliman idza syaa maka al-kalam Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat kalam ini adalah sifat bagi Allah Azza wa Jalla yang ada pada zat Allah Azza wa Jalla Yatakallamu bihabi bimasyiati Allah berbicara dengan kehendak Allah dengan Fahuwa lam yazal maka Allah Azza wa Jal Lam yazal senantiasa berbicara Ida syah apabila Allah berkehendak Ini Naam Akidah al-sunnah wal jamaah Madhab al-sunnah wal jamaah Ini Jadi wa matakallahu Allah bi fa sifat kalam itu adalah memang sifat yang ada pada zat Allah Azza wa Bukan kalam itu bukan sesuatu yang munfasil yang terpisah dari Allah, diciptakan seperti yang diyakini oleh Mu'tazilah. Bukan pula sifat yang ada pada Allah tapi bukan atas kehendak Allah seperti yang diyakini Asy'ariyah. Bahkan Al-kalam sebagaimana kita sebutkan sifat yang ada pada Allah dan berkaitan dengan kehendak Allah SWT. Apabila Allah berkehendak Allah berbicara. Nah. Kemudian ayat yang berikutnya dengan suara sidqan wa adlan. Sidq benar dan adil, adil, adil telah sempurna. Kalimat Allah al-murad kalimat ini adalah kalamu. Ya, telah sempurna kalam Allah. Sidqan wa adlan. Benar dalam beritanya dan adil, adil dalam hukum-hukumnya. Kemudian ayat yang berikutnya wa kallamallahu Musa taklima. Dalam surah An-Nisa Allah berfirman dan Allah Subhanahu wa taala kallamallahu Musa mengajak bicara Musa taklima. Taklima Jadi takliman di sini sebagai takik penekanan. Penekanan. Jadi tidak bisa ditakut kami lagi. Jadi Allah yang mengajak berbicara. Kalau waktu Musa, Allah mengajak bicara Musa, masih mungkin di takwil ini adalah majas. Ya, bagi nah orang-orang ahlul kalam ya bisa saja mereka takwilnya ini maksudnya ini bukan Allah karena bisa saja, ya bisa saja. Nah, seperti dalam bahasa Arab orang mengatakan jaazim berbicara dengan ya. kita katakan berbicara dengan suara ya. Nah. Dan di sini dalam ayat ini juga nah membantah orang yang mengatakan bahwasanya nah Allah berbicara tanpa kehendak. Tidak berkaitan dengan kehendak Allah Azza Jadi sesuatu yang azali, yang abadi. Jadi Allah berbicara dengan kehendak Allah Azza Kemudian kita Allah diutamakan dari sebagian yang lainnya minum man Allah di antara mereka ada yang Allah ajak bicara minum man Allah yakni Nabi Musa alaihissalam ya Allah subhanahu wa taala ajak bicara Hai Begitu pula Nabi Adam Demikian pula hadis Tidak ada penerjemahnya, langsung. Tidak ada perantara, tidak ada penerjemah. Ya, langsung Allah berbicara. Allah berbicara. Kemudian walamanya dijanjikan Kalamahu wa kalamahu Rabbuhu Rabbnya Allah Azza wa Jalla mengajaknya bicara Ini juga sama Min ghairi wasitah Tanpa perantara Dalam ayat ini jelas isbat kalam kalam lillah Menetapkan kalam bagi Allah Azza wa Jalla Wa annahu yatakallamu matasya'a subhanahu Syekh Saleh Al-Fauzan mengatakan bahwasanya Allah Azza wa Jalla berbicara kapan pun Allah berkehendak wa annahu kallama Musa alaihissalam bila wasat dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengajak Nabi Musa berbicara tanpa adanya wasitah. Tanpa ada perantara. Kemudian ayat yang berikutnya yang beliau bawakan wa nadainahu min janibi turi al-turi al-aiman azan itu nida menyeru manggil mesti dengan suara ya. demikian pula firman Allah Taala yang punya beliau sebutkan wa inna rabbuka Musa anitil qawmal dan ketika Allah menyeru ketika Rabbmu menyeru Musa menyeru Musa anitil qawmal Ingatlah ketika Rabbmu menyeru manggil Musa Anitil qawmal zalimin Untuk dia Nah datang kepada kaum yang zalim. Kemudian firman Allah yang berikutnya wanadahuma menyeru keduanya alam antakuma bukankah karena aku larang kalian berdua antil dari pohon ini jangan dimakan pohon ya. nah ini jelas juga ayat ini menetapkan kalam bagi Allah Azza wa Jalla sifat kalam bagi Allah Azza wa Jalla nada tadi kita sebutkan mesti dengan suara. Wa yawma yunadihim fayaqulu madza ajabtumul mursalin dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-65. Dan di hari ketika Allah menyeru mereka fayaqul kemudian Allah berfirman madza mursalin orang-orang yang Kemudian firman Allah yang berikutnya wa in ahadun minal musyrikin istajara takwil makna kalam dari Allah, mereka mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu bukan kalam Allah. Al-Quran itu kata mereka adalah makhluk yang macam-macam. Mereka takwil dan sebagainya tersebut. Ada yang mengatakan itu itu adalah kalam nafs. Jadi Allah itu cuma ibarat yang kemudian difahami oleh Jibril, kemudian Jibril yang menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengatakan ini adalah Allah menciptakan ya kalam itu di hawa di udara kemudian keluar suara macam-macam. Nah, namun di sini bahwasanya banyak dalil sangat banyak yang menyebutkan bahwasanya Al-Qur'an adalah kalam Allah, bukan makhluk. Al-Qur'an adalah kalam Allah, bukan makhluk. kisah ya Imam Mihnah ya Imam sunan Imam Ahmad bin Hambal Allah yang dia, beliau tetap bertahan ketika mendapat ujian karena beliau mengatakan bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah. Mereka Ketika dikatakan kulli syai ini kalimat yang umum terkadang ya diinginkan dengannya ada sesuatu yang khusus. Jadi tidak mutlak semuanya. Seperti nah firman Allah Taala tentang melangkah sabak, ratu sabak. Wa utiyat kulli syai dan dia itu diberikan segala sesuatu. Segala sesuatu memiliki kekuasaan segala sesuatu, memiliki segala sesuatu. Padahal banyak yang tidak yang tidak dimiliki oleh Ratu Sabah, banyak yang tidak dimiliki. sebagaimana banyak yang dia tidak miliki, sebagaimana yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Wow, dia utiyat min kulli syai'in ya kan? Dia diberikan segala sesuatu, punya punya singgasana yang besar, tapi banyak perkara tidak dia miliki. Ya. Jadi ayat ini tidak bisa dijadikan dalil bahwasanya Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran adalah kalam Allah. nah, nah kemudian firman Allah salah sengaja mereka mentakrif nah, maknanya. Jadi dalam ayat ini isbatul kalamillah menetapkan sifat kalam bagi Allah bahwasanya Taurat itu juga termasuk dari kalam Allah. Yasmauna kalam Allah. Ya. Mereka mendengar kalam Allah. Kemudian di mana yang lain dalam surat Al-Fatihah ayat 15 yuriduna ayyubaddilu kalam Allah kullan seperti kami. Kadzalikum qala Allah min qabl. Demikianlah ya, ucapan Allah, ya, janji Allah dari sebelumnya. Di sini ada isbatul kalamillah, isbatul qaul Pertama isbat kalam bagi Allah, yuriduna ayyubaddilu kalam Allah. Mereka ingin untuk merubah kalam Allah. Al-Qur'an dan tattabi'una kadzalikum qala Allah. Demikianlah yang Allah katakan sebelumnya. Nah. Demikian pula firman Allah berikutnya dalam surah Al-Kahfi, "Wa ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila li kalimati." Dan bacalah apa yang Allah wahyukan kepadamu dari kitab rabbik, dari kitab Rabbmu. La mubaddila Ma'utiya ilaika adalah Al-Quran Apa yang diwahyukan kepadamu yakni Al-Quran Bacalah apa yang diwahyukan kepadamu Al-Quran Wal wahyu Sebagaimana sebutkan Syekh Semin La yakun illa qawla Yang namanya wahyu itu tidak Ada kecuali dengan Kau Ucapan Ada suara Fahuwa idan kemudian firman Allah yang lain ayat yang terakhir yang beliau bawakan inna hadzal qur'ana yaqussu 'ala bani israil aktsarul alladziina hum fihi yakhtalifun sungguhnya Al-Qur'an ini nah, mengisahkan Bani Israel yang kebanyakan mereka berselisih di dalamnya kebanyakan keseluruhan mereka di dalamnya. Jadi ayat-ayat ini enam menetapkan dalil-dalil yang menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan al-kalam. Dan ayat yang terakhir ini khusus ya, ya, mengisahkan khusus ya namanya orang berkisah bercerita itu tentu tentu dengan ucapan ya kan Inna hadzal Qur'an yaqusu menceritakan. Namanya bercerita dengan kaum ucapan. Nah. Fa idza kana Qur'an huwa alladhi yaqusu apabila Al-Qur'an ini menceritakan bahwa kalam Allah, maka ini adalah kalam Allah Azza wa Jalla, cerita Allah yang menyebutkannya, maka ini kalam Allah. Maka dari ayat-ayat ini semua nah, yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan al-kalam. Maka kalam Allah sebagaimana dalam ayat-ayat yang disebutkan ini terkadang Allah menyebutkan dengan ayat satu ayat dengan nida Allah menyeru dan telah kita sebutkan namanya nida ini tidak mungkin kecuali dengan suara, ya, karena ini untuk orang jawa kita manggil orang jawa ini namanya nida menyeru. Terkadang menyebutkan dengan kaul ucapan, kadang dengan kalam berbicara, hadis sama al kalam berbicara. Maka kita tetapkan bahwasanya ahlu sunnah wal Jamaah menetapkan Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat al-kalam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara kapanpun Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Allah Subhanahu wa taala berbicara apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Bisauti dengan suara yang difahami masmu yang bisa didengar yang bisa didengar bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara Nabi Musa demikian pula dalam ayat yang lain ya ketika Nabi Ibrahim meminta agar Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan ya kaifa mauta wahai Rabb ya Allah ani kaifa mauta perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan suatu yang mati. Nabi Ibrahim berbicara kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah mengatakan, "Qala awalam tu'min?" Nah, ini berbicara. Maka Allah mengatakan, "Awalam tu'min? Apakah engkau tidak beriman?" Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Berbicara dengan suara tentunya. Makanya Nabi Ibrahim paham dan membalas ucapan itu tanpa perantara. Kalau ya. bala, Nabi beliau mengatakan tentu aku beriman walakin dia tumainna qalbi akan tapi agar menentramkan hatiku agar menjadi lebih yakin